Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita akan masuki hadis yang ke 36. Hadis yang ke-36 ini hadis yang sangat masyhur, sahih dan sering antum dengar dan bahkan mungkin di antara antum sudah menghafal sebagian lafaz hadis yang tercantum pada hadis yang ke-36 tersebut. Di antaranya hadis potongan hadis yang sering antum dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawu Muslimun hadisnya Abi Hurairah. Itu nanti masuk dalam hadis yang ke-36 yang akan kita baca ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Masya Allah Kita lihat Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dihafal ini ya. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya tadi? Yahya bin Syaraf. Anak Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Upayakan tercatat nama-nama ini ya. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullah alaih. Al-haditsus sadis wa salatsun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol Abu Hurairah siapa namanya? Abu Hurairah siapa namanya? Sakhr Jangan keliru matanya. Abdurrahman bin Sakhr. Nah, Abdurrahman bin Sakhr. Dihafal ini ya. Berarti sudah hantum eh, dua ini diingat-ingat. Al-Imam An-Nawawi, namanya siapa tadi? Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Abu Yahya, Abu Zakaria. Ayo, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimatullah alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan kurabi yaumil qiyamah. Allah. Barang siapa yang melonggarkan, melapangkan seorang mukmin kesempitannya, nah, seorang mukmin kesempitan dalam artian sempit hartanya, sempit dadanya misalkan, dia lapangkan, dia luaskan. Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang melapangkan atau meluaskan kesempitan seorang mukmin dari kesempitan-kesempitan dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala kelak akan melapangkan, meluaskan kesempitan di hari kiamat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum akan Allah taala balas nanti. Naam. Wa man yassara 'ala mu'sirin Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan seorang muslim yang kesulitan maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi orang tersebut di dunia dan akhiratnya. Dimudahkan. Contohnya, ada orang minjam uang, belum mampu membayar hutangnya, belum mampu mengembalikan hutangnya, jangan malah ditambah. Kalau di bank-bank yang ada bagaimana coba? Gayanya nolong, ta'awun katanya, nolong orang-orang yang miskin katanya. Datang nggak bawa jaminan nggak dikasih. Eh, minjam nggak dikasih, harus pakai jaminan, tanah, sertifikat dan semisalnya, macam-macam. Nah, itu pun nanti kalau bayar sesuai dengan tempo waktunya, mereka senang. Tapi kalau tidak, dinaikkan. Ini bukan nol, tapi mencekik. Paham ya? Allah musta'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa in kana dzu usratin fanadiratun maisarah." Kalau nam seseorang tersebut ada kesulitan untuk mengembalikan hutangnya, maka tundalah sampai waktu dimudahkan. Paham ya? Tunda enggak masalah. Nah, barakallahu fiikum. Kalau mau mati maafkan ya enggak masalah, lebih bagus lagi. Ya kan? Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan, hutang tadi itu disedekahkan, orang yang berhutang tidak mengembalikan, maka itu lebih baik untuk kalian. Naam. Kita lihat lagi barakallahu fiikum. Jadi yang pertama tadi melapangkan, melonggarkan kesempitan yang ada pada seorang mukmin. Niscaya Allah taala akan membalas dengan apa? dilapangkan pula nanti dari kiamat kesempitan-kesempitan yang ada. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, eh, mengalami kesulitan, kesulitan harta atau mengembalikan hutang atau yang semisalnya, niscaya Allah taala akan mudahkan juga di dunia dan akhirat. Berikutnya, wa man satara musliman Allah fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhiratnya. Masya Allah. Yang jadi permasalahan adalah orang-orang yang dikenal dengan mujaharah. Al-mujaharah ini berbahaya sekali. Mujaharah itu orang itu bangga dengan kes, nah barakallahu fikum kemaksiatan yang dia lakukan di malam hari misalkan atau nah barakallahu fikum kemaksiatan yang dia lakukan di masa lampau. Dia cerita, dulu anak preman dulu ya. Dulu ini kalau setiap hari yang tak bunuh itu bukan sekitar 50 orang lagi. 100 orang pun ada katanya. Bangga dia. Dengan apa? Kemaksiatan yang dulu pernah dia lakukan. Berbangga-bangga, sombong dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Padahal kalau dia nggak ngomong orang tahu nggak? kalau dia, dia itu mantan preman? nggak tahu. Namanya mujaharah namanya. Tadi malam ana mensuri tapi nggak berhasil Ya? Paham ya? Contohnya, itu namanya mujaharah. Paham ya? Nah, orang nggak tahu tiba-tiba jadi tahu. Oh ternyata pencuri dia ternyata. Ya enggak? Dia bangga gitu loh. Bangga dengan perbuatan jelek yang dia lakukan tadi. Allah musta'an. Jadi itu dilarang dalam syariat al-mujaharah. Justru apa? Na'am barakallahu fikum kalau dia sudah bertobat enggak perlu disebutkan lagi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat ini, barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, misalnya Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana abdu fi 'auni akhi, Masya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong hambanya. Selama hamba tersebut menolong saudaranya. Paham ya? Pertolongan macam-macam. Pertolongan bisa berupa harta. Bisa berupa nam andil dalam memecahkan suatu permasalahan. Ha? Andil dalam membagikan ilmu. Eh, menyebarkan ilmu, mendakwahi termasuk ta'awun, tolong-menolong. Ya enggak? Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Ini bagus sekali. Wallahu fi 'aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Nah, ah, berikutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini yang sering antum dengar. Ternyata potongan dari hadis yang panjang. Nanti ada ada lagi sambungannya sering antum dengar juga. Kita lihat dulu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah taala akan mudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Masya Allah. Antum datang di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, faham ataukah tidak saat itu, enggak masalah. Tapi sudah mendapatkan keutamaan, jaminan surga. Karena tujuan antum dari rumah datang ke majelis enggak sia-sia, ya enggak? Tujuan antum mencari apa? ilmu, mencari ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan ilmu dunia. Paham ya? Bukan harta yang antum cari, tapi yang antum cari adalah salah satu warisan daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilmu. Ingat-ingat, ilmu termasuk warisan yang sangat besar karena para nabi itu mereka apa? Tidak mewariskan dinar wal dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa inna ma warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Atau kama qala Nabi sallallahu Artinya sesungguhnya segenap para nabi mereka itu tidak mewariskan dinar wala dirham. Jadi kalau mencari warisan Rasulullah berupa harta enggak ada. Paham ya? Wa inna ma warathul ilm. Hanya saja mereka mewariskan ilmu Bayangkan ilmu. Ilmu yang kita pelajari ini termasuk salah satu nah barakallahu fikum warisan daripada warisan para nabi dan rasul. Nah barakallahu fikum jangan sampai antum merasa wah ini kok ringan sekali, ini kok cuman kecil, ini sedikit tidak. Paham ya? Nam ilmu barakallahu fikum sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat penting, sangat-sangat memiliki keutamaan yang besar. Nah, kita lihat lagi ini bagus sekali ya hadisnya ini sering antum dengar ya, Ruwah Muslim hadis Abi Hurairah ini, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Berikutnya. "Wa mastama'a qaumun fi baitin buyutillah." Ini sering antum dengar juga. Dan tidaklah ada kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid. Nah, masjid termasuk Nah barakallahu fikum baitun buyutillah. Salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah taala. Antum berkumpul ini enggak sembarangan. Tempat yang sekarang antum duduk ini termasuk tempat yang paling Allah telah cintai. Ya enggak? Nah, karena sebaik-baik tempat yang paling Allah telah cintai adalah masjid. Paham ya? Sejelek-jelek tempat yang paling Allah telah benci mana? Pasar. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi antum sekarang berada di tempat yang mulia. Salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap semoga di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini nah barakallahu fikum kita mendapatkan keberkahannya, mendapatkan manfaatnya. Nah, kita lihat di sini apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah. Mereka saling membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an mengajarkan, mempelajari wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka saling mempelajari Al-Qur'an di antara mereka. Sekarang yang kita ajarkan, eh, setara tidak langsung kita mengajarkan Al-Qur'an. Kalau Allah, kalau Rasul, ya enggak? Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari As-Sunnah masuk juga dalam hadis ini. Eh, berkumpul di salah satu masjid, eh, berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apa akibat yang dihasilkan daripada duduk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah taala? Perhatikan baik-baik illa nazalat alaihim sakinah masyaallah melainkan akan turun kepada mereka ketenangan antum ketika di majelis ilmu barakallahu fikum di masjid itu rasanya tenang berbeda ketika antum berada di pasar sana coba bayangkan eh? kalau antum berada di tengah-tengah pasar walaupun bisa dikatakan musimnya musim dingin pun rasanya panas paham ya banyak suara eh? banyak orang dikit-dikit corona corona corona paham ya Nah barakallahu fikum baru masuk pasar corona. Di dalam pasar corona lagi. Keluar pasar corona lagi. Buka HP corona. Paham ya? Jadi maksudnya bagaimana? Ketenangan benar-benar apa yang Rasulullah sabdakan di sini. Di masjid. Paham ya? Antum sekarang di masjid kelihatannya utangnya banyak, rasanya enggak terasa. Eh? Enggak mikir hutang lagi sudah kalau di masjid itu. Walaupun nanti kalau keluar ingat lagi ya. Itu lain lagi urusannya. Yang jelas sekarang kita imani hadisnya sahih. Illa nazalat alaihi sakinah kecuali melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, tenang. Paham ya? Tentram. Karena yang dia dengarkan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang mereka pelajari adalah ilmu syar'i. Kemudian apa lagi? Wa humul wa khasyyathumur rahmah dan juga diliputi rahmat. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa humul malaikah dan para malaikat juga na'am barakallahu fikum meletakkan sayap-sayapnya Nam kepada para pencari ilmu. Wa dzakarahumullah fi man indah dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di sisinya. Wa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Masya Allah, ini penting sekali. Yang terakhir juga bagus sekali ini ya. Barang siapa yang berlambat-lambatan dalam beramal, maka nasab garis keturunan itu tidak bisa mempercepatnya. Namanya, karena garis keturunan bukan tolak ukur, tapi amalan yang jadikan tolak tolak ukurnya. Jadi barang siapa yang berlambat-lambatan dalam masalah amalan, nabarakallahu fikum tidak bisa membuat cepat nasabnya yang dia miliki. Apa maksudnya ya? Nah, walaupun nasabnya keturunan raja, keturunan bangsawan, eh, keturunan pahlawan, keturunan nabarakallahu fikum keluarga berdarah biru misalkan. Paham ya? Bermata biru ya, apa? Bermata biru, berdarah merah, ya? Eh, contohnya gitu ya. Tapi enggak ada manfaatnya nasab itu ya. Nah, walaupun dia keturunan raja bangsawan pun enggak ada manfaatnya, tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang jadikan barometer tolak ukur seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ya. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Paham ya? Kemudian kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, eh, kabilah-kabilah, marga-marga, bersuku-suku tujuannya apa? Agar kalian saling mengenal. Patokannya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling nah bertakwa. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an, perhatikan baik-baik jadi barometer ukuran seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa tadi? ketakwaan. ingat-ingat ketakwaan ukuran seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Mahum insyaallah. Ewa, na'am barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Jadi nasab, garis keturunan, harta, jabatan, gelar itu semuanya tidak bisa membantu. Wa man batta'a bihi lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya orang tersebut kok berlambat-lambatan dia dalam beramal, nasabnya garis keturunannya itu tidak bisa mempercepat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tidak bisa membuat dia masuk surga. Salah dia sendiri kenapa amalannya ditunda-tundaan itu. Nah, adapun garis keturunan tidak bisa. Eh, enggak bisa jadikan patokan, enggak bisa jadikan sandaran. Na'am barakallahu fikum. Hadisnya rawahu Muslimun. Ini dihafal. Eh, enggak terlalu apa? Enggak terlalu sulit ini ya, mudah sekali. Soalnya sebagian hadisnya sudah antum hafal kan, tinggal digabung-gabungkan, selesai. Hadis Abi Hurairah rawahu Muslimun. Na'am barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Habibullah taala wa perhatikan baik-baik. Hadal haditsu ka'annahu muqabilun lil hadits ala diqabla. Hadis ini seakan-akan, nabarakallah barakallahu berhadapan dengan hadis yang sebelumnya. Yaitu apa? Hadis yang sebelumnya larangan apa? Larangan kita mendolimi saudara kita, larangan kita saling hasad, larangan kita saling membenci. Paham ya? Apa lawannya berarti? Lawannya saling tolong-menolong. Ya enggak? Seakan-akan berhadapan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang ke-35 itu. Karena hadis yang ke-35 larangan apa seseorang hasad dilarang. Saling membenci dilarang, mendolimi dilarang, menghinakan, merendahkan dilarang. Nah di sini apa di sini? Keutamaan orang yang menolong dan membantu saudaranya. Seakan-akan berhadapan itu ya. Nah, lawan daripada yang kemarin. Kita lihat. Al-haditsul ladzi qablah naha 'anil khisal adz-dzamimah. Hadis yang sebelumnya larangan dari sifat-sifat yang tercela. Wahada amrun bil khisalil hamidah. Di sini Hadis yang ke-36 ini perintah untuk kita nah kalau fikum memiliki kriteria ciri-ciri sifat-sifat yang mulia. Falidzalika ja'alahul al-musannifu ba'dahu. Oleh karena itu al-musannif Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah beliau menjadikan setelahnya. Hadis ini letakkan setelahnya. Sebelumnya larangan tentang apa? Tentang sifat-sifat yang tercela, hasad, Ya enggak? Iri, kemudian saling membenci, menghina, mengejek, mendolimi. Kan tertera semuanya. Di sini sekarang sifat yang terpuji. Menolong saudaranya. Ya enggak? Melapangkan kesempitan yang ada pada saudaranya. Kan itu, Menutupi aib saudaranya. Bagus semuanya. Kan itu. Kita lihat lagi. ikhwan fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau di sini, Wa min fiqhi rahimahullah masyaallah. Ini termasuk bentuk fikihnya al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya termasuk fikihnya al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan hadis yang sebelumnya yaitu hadis yang ke-35 mengenai larangan-larangan terhadap sifat-sifat yang tercela. Di sini lawannya sekarang, perintah untuk apa? Agar seorang itu berakhlak dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Kita lihat yakni badala an tattasifa sifatil madhkura fil hadis alladhi qablahu alwajib 'alaika an tattasifa an tattasifa hadhihi sifat hamidah kata beliau sebagai gantinya nah na barakallahu fikum yaitu engkau mensifati dengan sifat-sifat yang disebutkan pada hadis sebelumnya maka yang wajib atasmu engkau bersifat atau atau memiliki sifat dengan sifat-sifat yang terpuji ini. Paham maksudnya ya? Ganti daripada yang sifat tercela itu inilah sifat terpuji. Nah, al-ula yang pertama perhatikan baik-baik qauluhu man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi nam yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan, meluaskan kesempitan yang ada pada saudaranya mukmin Nah, barakallahu fikum di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan, meluaskan kesempitan orang tersebut di akhirat kelak, di hari kiamat. Tanfisul qurbah an akhik, itu melapangkan, meluaskan kesempitan yang ada pada saudaramu. Idza waqa'a akhuka fi qurbatin, apabila saudaramu terjatuh dalam kesempitan min malin, baik kesempitan hartanya, au atau yang selainnya, fa innaka tunaffisuhu anhu maka hendaknya engkau melapangkan, meluaskan, menghibur saudaramu tersebut. Wa tangfisu, ini perhatikan tangfis maknanya adalah apa? At-tausi'ah. Tangfis maknanya adalah at-tausi'ah, memberikan keluasan, kelapangan, melonggarkan. Paham ya? Saudaranya awalnya minjam uang 5 juta misalkan belum bisa kembalikan, nah, kita selama masih bisa bertahan misalkan ya kita tunda. Nah, tafadhal ya akhi, mungkin nanti kalau Allah Ta'ala mudahkan antum bayar. Itu pun kalau seandainya dia masih mau. Tapi kalau dia mau ikhlaskan, enggak masalah, cuma 5 juta aja tak ikhlaskan. Itu ya Abu Ahmad ya. Eh, cuma 5 juta aja tak ikhlaskan. Itu lebih bagus lagi. Ya kan? Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan, hutang tadi itu kalian sedekahkan, enggak usah dibalikkan, itu lebih baik untuk kalian. Tapi kalau kalian nunda, nunda waktunya saja, itu sudah bagus, tapi jangan dinaikkan. Tapi kalau bank-bank yang antum saksikan itu, bank syariah contohnya, atau bank yang lainnya lah. Ya, kalaupun ada bank namanya bank Sunni Salafi misalkan. Kalau seandainya ada, jangan percaya dulu. Buktikan dulu. Minjam 5 juta, satu pekan balik ke 5 juta mau enggak dia? Kalau mau, wah, Masya Allah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Tapi jarang-jarang sekali dan bahkan enggak ada bank yang seperti itu. Minjam 5 juta kembalikannya berapa? Abu Ahmad 5 juta lebih. Ya enggak? sudah riba di situ kan? Nah barakallahu fikum Allah musta'an hati-hati jangan sampai tertipu. Sekarang ada yang kenal bank pelecet sekarang. Bank pelecet itu biasanya datangi orang-orang di pasar-pasar itu. Eh, atau orang-orang yang punya toko atau toko apa? sembako atau toko 6 TB, toko bangunan misalkan kan, itu didatangi biasanya. Datangi minjam uang atau tidak Pak katanya. Ini bunganya enggak ada Pak cuman sedikit. Enggak ada tapi cuman sedikit. <laughs> Allah musta'an. Ini nipu juga seperti ini ya. Allah musta'an. Kalau enggak gitu kadang dengan lafaz 0,000, sekian persen. Komanya itu loh, paham ya? Nah, mending kosong persen sudah selesai. Enggak ada bunganya sama sekali. Enggak berani mereka. Kalau nolong seperti itu caranya. Minjam ke 5 juta, kembali ke 5 juta. Paham ya? Itu pun nah barakallahu fikum jatuh temponya atau lebih enggak masalah. Itu itu apa? pinjam minjam yang syar'i seperti itu. Nah, barakallahu fikum pun seperti yang anda saksikan di bank-bank yang ada itu jangan sudah. Enggak usah pinjam. Allah musta'an. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa tanfis atau si'ah." Jangan tanfis itu tausiah, memberikan keluasan, kelapangan, yakni tuwassi' alaihi dha'iqah al-maliyah. Maksudnya engkau itu hendaknya meluaskan, melapangkan, memberikan kelonggaran kepada saudaramu yang yang apa? mengalami kesempitan harta. Paham ya? Kesempitan harta belum bisa mengembalikan utangnya atau mungkin barakallahu fikum dia membutuhkan harta untuk mengobat barakallahu fikum untuk berobat atau yang semisalnya bi an tuqridahu au tatasaddaq alaih masyaallah ini cara termasuk cara melapangkan atau meluaskan kesempitan yang ada pada saudaranya caranya apa antaranya kamu meminjami uang kepada dia atau kamu sodako kepada orang tadi sodako. kalau sodako nggak minjamin ya kalau sodako yang asli gitu paham ya tapi kalau minjamin ya otomatis yang namanya minjamin suatu ketika kan balik tapi kalau sedekah jangan berharap balik sudah. Biar Allah taala yang balas Ya enggak? Wala tamnun tastakfir. Kalau kalian membeli, memberi, mengasih, jangan berharap untuk dibalikkan lagi. Paham ya? Nah, seperti orang-orang kampung biasanya ya yang jauh dari ilmu atau saksikan kalau ada acara-acara bagaimana coba? Eh, nyumbang itu istilahnya ya. Yang datang ditatat namanya fulan bin fulan, fulanah bintu fulan. Yang si fulan si A berapa nyumbangnya? 200 ribu tulis 200 ribu. Si B 500, 500 ribu tulis. Nanti uh, imbal balik biasanya. Kalau nanti suatu ketika dia punya acara, yang dulu kita ketika kita punya acara dia hadir, kalau kita nggak hadir, pasti ada sesuatu di balik itu. Paham ya? Si Pulan tuh nggak hadir padahal dulu ketika dia punya acara anak hadir, anak nyumbang 200 ribu katanya. Nggak ikhlas nanti kan? Jangan diungkit-ungkit lagi, orang ngasih itu ikhlas. Paham ya? Sudah selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala balasannya. Paham ya? Tapi kampung-kampung biasanya biasanya seperti itu, biasanya. Fulanah bintu fulan seratus ribu tulis. Nanti kalau pas dia punya acara, kita ke sana ngasih juga seratus ribu. Paham ya? Mau ngasih atau enggak ngasih itu kembali ke masing-masing individu tadi itu. Jangan diharuskan. Karena apa? Karena ketika orang memberikan harta kepada orang lain itu upayakan ikhlas, bukan mengharapkan apa? imbal balik tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini wadaiqah ghairul maliyah dan kesempitan yang bentuknya bukan harta ka'anyakun fi hammin wa ghammin seperti contohnya saudaramu berada pada kesusahan, berada pada kegentingan, keletihan, rasa capek atau nah banyak pikiran, fatusarri anhu engkau menghiburnya, wa tufrihuhu membikin dia bahagia, wa tudkhilus surur alaihi dan kamu berupaya memasukkan nambah kalau sesuatu yang bikin dia senang. Paham ya? Dihibur. Contohnya dia lagi sakit, diuji dengan penyakit, antum datang menghibur. Eh, jangan malah mengatakan, "Ya akhi, kelihatannya sakit antum parah ini." Eh, anak khawatir besok meninggal misalkan. Nah, gitu. ya? itu malah nakut-nakutin. Paham ya? Dihibur, semoga penyakitnya ini enggak lama sembuh. Insya Allah minum ini habat sauda ini campur matu, Madu kaliandra. Allah musta'an. Atau matu yang lainnya. Yang jelas apa? Yang jelas, nah barakallahu fikum ketika ada saudara kita yang seperti itu, ketika kita mengziarahi atau mengunjunginya menghibur. Menghibur agar senang. Nah, karena biasanya orang sakit itu dia sembuh mungkin dengan seizin Allah Taala bukan karena obatnya. Tapi karena ada saudaranya mengunjungi yang membuat dia senang. Sehingga pikiran-pikiran yang semula eh, barakallahu fikum menyumbat dirinya itu akhirnya apa? Terurai satu persatu dihibur Masya Allah antum ternyata masih kuat juga ya walaupun sepertinya keadaannya Insya Allah besok sembuh misal, insya Allah misalkan. Di, dia apa? Dihibur agar apa? Senang. Nah kita lihat. Fa idza fa'alta dzalik naffasallahu 'anka qurbatan min qurbi yaumil qiyamah masyaallah balasannya. Apabila kamu melakukan seperti itu, memberikan kelapangan, memberikan keluasan, melonggarkan kesempitan yang ada pada saudaramu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan, melapangkan kesempitan pada dirimu, kesempat kesempitan yang ada pada dirimu di hari kiamat kelak li'annal jazaa'a min jinsil amal li'annal jazaa'a min jinsi al-amal. Masya Allah. Karena balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Paham ya? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Fa anta sataqau fi qurbatin yaumil qiyamah. Fa idza kunta fid dunya nafasta an akhika nafasallahu anka yaumal qiyamah wa wassa'a laka masyaallah kata beliau maka engkau bisa jadi terjatuh dalam kesempitan menimpa pada dirimu kesempitan hari nah barakallahu fikum di hari kiamat kelak apabila dulu kamu ketika di dunia eh, memberikan kelapangan kelonggaran kepada saudaramu yang mengalami kesempitan, niscaya Allah taala pun akan berikan keluasan, kelonggaran pada dirimu kelak di hari kiamat dan memberikan apa? Na barakallahu fikum kelapangan untukmu. Ini balasannya. Al Jazau min jinsi al amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Naam. Ikhwan fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Qalu wa man yassara 'ala mu'sirin Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang memudahkan saudaranya yang dia itu mengalami kesulitan, niscaya Allah taala akan mudahkan bagi dirinya, bagi orang tersebut di dunia dan akhirat. Maksudnya ya, itu balasannya karena al jaza min jinsil amal tadi itu ya, balasan tergantung dengan jenis amalannya. Kadzalikal mu'sir wa huwa alladhi 'alaihi dainun. Seperti itu pula adalah orang yang kesulitan Orang yang kesulitan contohnya adalah orang yang dia itu punya tanggungan hutang. Punya tanggungan hutang. Wala yastati' sadaduh. Wala yastati' sadadahu. Dia enggak mampu untuk membayar hutang. Eh, solusi yang terbaik bagaimana? Dua solusinya. Ima dia yang menunda sampai waktu dimudahkan, ima dia memaafkan, sedekahkan. Ya akhi anak belum bisa bayar hutang nih. Lah berapa hutangnya? Kalau tidak salah 3 juta, enggak usah dibayar. Cuma 3 juta itu kecil, sudah antum aja. Paham ya? Dimaafkan sama dia. Paham ya? Dimaafkan. Itu berarti apa? Lebih baik lagi. Kalaupun dia enggak memaafkan, tapi menunda waktunya saja, enggak diiringi dengan penambahan, itu udah bagus. Ya udah nanti sampai Allah telah mudahkan antum terserah kapan saja silahkan. Setahun lagi, dua tahun lagi silahkan terserah. Nah, itu berarti memberikan kemudahan, ya, kelonggaran. Jadi kan pertama itu wa in kana du usratin ila maisarah satu. Wa antasaddaku khairul lakum. Kan itu kan? Kalau yang kedua, kalau kalian mau mensedekahkan lebih baik untuk kalian. Eh? lebih baik apa? Untuk kalian itu kebaikan yang terbaik untuk kalian. Nah, Masya Allah kita lihat di sini. Kata beliau fa in kana dain laka fa innaka imma an tunzirahu ila waqtin akhar. Kalau seandainya orang tersebut punya hutang kepadamu, maka termasuk bentuk memberikan kemudahan adalah engkau menundanya sampai waktu yang lain. Paham ya? Jangan dipaksa. Nah, tapi kalau bank-bank itu mungkin nunda, cuman dibalik penundaan tersebut, paham ya? Hutangnya pun juga dinaikkan. Biasanya seperti itu biasanya. Paham ya? Allah musta'an. Naam. Ikhwan fi din azza Jadi kesimpulannya upayakan semaksimal mungkin kita harus bisa clear terlepas dari yang namanya harta riba. Karena ancamannya berat, harta riba itu enggak sembarangan. Nah, di samping berat ancamannya tersebut, kemudian orang terkadang nggak tenang pikirannya. Karena apa? Lawannya itu Allah dan Rasulnya lawannya itu. Kalau dia ngayel, sudah tahu riba, dia malah senang dengan harta riba tersebut. Eh? Jual beli riba, simpan menyimpan riba, pinjam minjam riba misalkan. Hindari yang seperti itu. Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa daru ma baqiya minar riba inkuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisanya aja meninggalkan. Jika kalian benar-benar beriman. In kuntum mu'minin in Syaratnya kalau kamu benar-benar beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Kalau nggak mau melakukan bagaimana? Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih ini. Kalau nggak mau ngerjakan, sudah tahu barang riba kalau malah dia senang, malah dia kerjakan, malah dia amalkan, malah dia ambil barang riba tersebut, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah, umumkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang menang coba bayangkan? Enggak ada, kalah jelas. Pikirannya tidak tenang, kemudian kemana saja merasa terganggu karena harta ribanya dia makan. Allahumma musta'an hati-hati barakallahu fikum, hindari semua perkara-perkara yang di dalamnya ada unsur ribawiyah semaksimal mungkin. Nah, kalaupun nyimpan uang, ya kita berupaya jangan nyimpan uang di bank. Paham ya? Kalaupun antum menggunakan jasa transfer ATM atau rekening atau yang semisalnya hanya ngirim, nerima, nyimpan, hindari. Kalau untuk menghidupkan urusan mereka, menghidupkan kartunya itu urusan mereka. Ada pun antum nyimpan 10 juta, 80 juta di situ misalkan barakallahu fiikum, posisi antum mampu menyimpan dengan simpanan yang lainnya lebih aman, hindari ribawiyah. Hindari. Nah, barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Muhammad Nizam wafaqahullah. Nah, barakallahu fikum kartu tadi itu atau istilahnya dengan istilah rekening atau ATM misalnya semisalnya hanya untuk mengirim, nerima. Nyimpan uang di situ jangan hati-hati. Uang itu dipakai nanti. Paham ya? Dipakai untuk ritual ribawiyah. Bahayanya di situ bahayanya. Antum santai di rumah tapi uang antum enggak mungkin uang antum dibiarkan di situ, dipakai untuk ritual ribawiyah. Antum menyimpan 5 juta, sama mereka 5 juta diedarkan nih 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau kembali akhirnya dia untungnya banyak. Ya, minjam 1 juta kembali 1 juta setengah. Dipakai untuk ritual ribawi ya hati-hati. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Jangan sampai kita walaupun tidak menggunakan atau mengambil harta riba di situ tapi janganlah kita ikut-ikut andil melestarikan bank-bank tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau mau menyimpan uang mungkin eh, bank yang ahli sunnah kalau ada Bang fulan, Bang Alan. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum ya. Nah. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya, bahaya, bahaya. Nah. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini barakallahu fiikum hafizakumullah. Wa imma an tusqita anhu dain. Jadi ada dua kemungkinan. Imma kamu menunda sampai waktu yang Allah Taala mudahkan bagi dia membayar hutang, wa imma an tusqita anhu dain atau kamu menggugurkan memaafkan hutang tersebut. Enggak usah bayar sudah enggak eh, usah bayar, tak maafkan untuk antum saja misalkan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah." Satu. Yang kedua, "Wa an tasaddaqu khairul lakum." Yang kedua. Yang pertama apa? Jika eh, orang yang meminjam hutang atau meminjam harta tersebut hutang kepadamu punya kesulitan membayarnya maka tundalah. Undurlah sampai waktu yang dimudahkan. Satu ya. Yang kedua apa? Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekahkan itu lebih baik untuk kalian. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Enggak usah ya, akhi, untuk antum saja. Nah, udah anak ikhlaskan misalkan. Paham ya? Kalaupun antum menunda ya, ditunda tapi enggak perlu dinaikkan lagi hutang tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Kita lihat sini. Fa imma antum birahu ila ajalin akhar biduni an tuzida alaih. Penting ini. Imma engkau menunda Nah, barakallahu fikum atau memberikan apa? Nah, barakallahu fikum menunda pembayaran tersebut sampai waktu yang lain tanpa engkau menambahkan sedikit pun. Nah, tanpa engkau menambahkan sedikit pun. Nah, eh, nah, tanpa engkau menambahkan sedikit pun. Jadi enggak boleh menambahkan sama sekali. Paham ya? Jadi kalau tunda pun tunda silakan, tapi ditambahkan jangan. 5 juta ini 5 juta, sudah selesai. Jangan karena ditunda kemudian 5 juta 500. Nah, 500-nya untuk apa ini? Katanya untuk operasional katanya. Operasional yang mana? Paham ya Allah musta'an. Hati-hati. Jangan banyak bicara. Jangan diistilahkan dengan denda atau yang semisalnya sama saja, cuman beda istilah saja. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa imma an tusqita anhu atau kamu menggugurkan dari orang tersebut hutangnya. Dimaafkan, enggak usah bayar hutang udah. Untuk antum saja sudah. Nah, barakallahu fikum untuk antum saja, hadiah buat antum misalkan. Itu bagus. Nah, wa hadha ahsan. Ini lebih baik. Ingat-ingat ya solusinya. Dua ini dihafal ini ya. Pertama, memberikan apa? Nah, penundaan sampai waktu yang Allah telah mudahkan, tanpa menambahkan apa? Nah, nilai harta yang dipinjam tadi itu. Yang kedua, memaafkan. Sedekahkan dimaafkan, sudah. Yang namanya dimaafkan nanti balikan lagi enggak? Enggak dibalikan lagi sudah, dimaafkan sudah. Kita lihat lagi. Am kata beliau, wa hadha aslan wa huwa min at-taysir 'ala al-mu'sir. Ini termasuk bentuk at-taysir, memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Hadza idza kana dain laka. Ini kalau seandainya hutang itu milikmu, maksudnya orang itu hutang kepadamu. Amma idza kana dain li ghairika. Adapun kalau seandainya hutang tadi kepada orang lain, fa min at-taysir 'alaihi an tusa'idahu bima yusaddidu dainah au yukhaffifahu anhu. Adapun kalau seandainya orang tadi punya hutang ke orang lain, termasuk bentuk kita memberikan kemudahan kepada orang tersebut, engkau membantunya untuk membayarkan hutangnya atau memperingannya. Contohnya, si A si fulan punya hutang di toko pojok. Paham ya? Toko pojok tahu kan? Nah, contohnya aja. Saya punya hutang toko pojok 1 juta. Keberatan dia membayar. Kita dengar lafaz itu kalau dia itu keberatan untuk membayarnya. Nah, termasuk bentuk kita Nah, kalau memiliki kemampuan untuk membantunya adalah apa diantaranya? Melunasi hutang tadi itu atau memperingan separuhnya lah 500 ribu misalkan. Jadi ini ringan. Itu contoh saja ya. Contoh saja barakallahu fikum na'am. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah kita lihat lagi di sini. Caranya seperti itu ya. Naam. Tapi perlu enggak ketika kita membayarkan hutang orang lain tuh ngomong ke orangnya? Si A punya hutang sama si B. Kita posisinya si C. Paham ya? Si A punya hutang sama si B 5 juta. Si C itu membayarkan hutangnya si A gitu loh. Tapi diam-diam enggak ngomong sama si A, si B. Anda dengar katanya si A punya hutang sama antum ya? Iya 5 juta. Ini tak bayarkan, tapi enggak usah ngomong sama si A. Sudah sah belum itu kira-kira? Bayar hutangnya itu. Lunas belum hutangnya si A berarti? Lunas. Paham ya? Si C tadi kalau meniatkan untuk nanti dibalikkan, orang ini ini pada si C. Tapi kalau dia enggak meniatkan balas syai', paham ya? tidak meniatkan wal syai' maka hukum asalnya itu tabarru'. menyumbangkan hartanya. Paham ya? Mensedekahkan hartanya sehingga enggak perlu kita balikkan lagi, enggak perlu si A balikkan pada si si C. Cukup jazakallahu khairan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu mungkin ada ya, mungkin ada. Nah, dulu banyak kejadian-kejadian seperti itu di Yaman banyak sekali. Maksudnya apa? Tiba-tiba hutangnya udah lunas kaget. Senang juga kan, walaupun kaget tapi senang gitu loh. Nah, hutangnya lumayan 5 juta. Tiba-tiba datang mau membayar dan dilunasi. Allah musta'ana Barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Ikhwani fi din azdani wasakumullah kata beliau di sini, qalu wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hada biddu al ghibah wan namimah. Ini lawan daripada ghibah dan namimah. Ghibah apa kemarin? Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu dengan perkara yang dia membentinya kalau mendengarnya. Paham ya? Diperbolehkan riba pada beberapa perkara, di antaranya untuk masalah isbat. isbat syahadah, eh, menetapkan persaksian. Ya, dia diinterogasi oleh polisi. Paham ya? Nah, barang kalau interogasi, antum benar menyaksikan pencurinya? Iya benar, Pak. Coba bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya orangnya pendek, hitam, botak, pincang. Picak matanya sebelah. Paham ya? Itu kan tata itu aib itu. Tapi kenapa kau boleh menyebutkan dalam rangka isbatus syahadah? Belum menetapkan persaksian tadi boleh. Wa illa enggak boleh aslinya antum ngejek-ngejek orang yang nambah barakallahu fikum memiliki cacat kemudian antum ejek-ejek. Oleh karena itu dalam ilmu jarah wa ta'dil itu pun kita menjarahnya bukan fisik tubuhnya, tapi ideologi yang ada pada pemikiran mereka, ideologi yang ada pada mereka, pemikiran yang ada pada diri mereka yang kita yang kita bantah yang kita jelaskan itu kesesatan mereka, bukan orangnya. Wah, jamaah tabligh itu sesat. Nah, kenapa? Oh, jamaah tabligh itu kakinya pincang-pincang, kepalanya botak-botak misalkan. Ini enggak benar. Ini kata-kata enggak kita katakan enggak benar ini. Jarahnya enggak tepat seperti ini. Memang mereka sesat, tapi kesesatannya yang mana? Jangan mana? sesat-sesatnya yang mana? Kepalanya botak. Cocok enggak kira-kira? Enggak cocok. Paham ya? Antum menjarahnya sesuaikan apa? Disesuaikan dengan yang fikum enam kadarnya jangan cuman disebutkan apa catat fisiknya nggak benar itu paham ya oleh karena itu itu termasuk jenis apa kedoliman seperti itu nggak boleh ya karena tidak pada tempatnya tapi yang kita bantah yang kita jelaskan adalah hizbiyahnya kesesatannya penyelewengannya ideologi pemikiran yang ada pada mereka itu yang dijelaskan jangan antum menjarah orang tapi fisiknya yang menjarah itu nanti antum malah kena sendiri paham ya nah nggak benar seperti itu ya Allahul musta'an nah, kita lihat sini Kata beliau, ini lawan daripada ghibah wan namimah. Namimah apa kemarin definisinya namimah? Ayo Abdurrahman mana Abdurrahman? Ayo antum. Apa namimah kemarin? Ayo Namasan. Naklul kalami bainan nas ala zihati al-ifsad. Naklul kalam bainan nas ala zihatil ifsad. Artinya apa? Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk membuat kerusakan. Contohnya sudah kita sebutkan kemarin, enggak perlu diulang lagi. Paham ya? Nah, intinya namimah itu mengadu domba. Paham ya? Yang dia mendapatkan ancaman apa? Tidak masuk surga. La yadkhulul jannata namam. Paham ya? Tukang pengadu domba itu tidak akan masuk surga secara langsung. Paham ya? Karena termasuk pelaku besar-besar ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mohon insyaallah ya. Eh, naam. Ikhwani fi din azza wa jalla. Lah kalau ngadu jago bagaimana? Termasuk namimah enggak? Ngadu jago. Kalau namimah ngadu domba. Mengadu domba gitu ya. Nah, barakallahu fiikum mengadu domba antara manusia. Eh, nukil kalam ini, kalam itu, kemudian akhirnya ribut si A dengan si B gara-gara si C misalkan. Lah kalau ngadu jago termasuk apa itu? Termasuk apa jenis apa itu? Eh? Termasuk jenis apa? Ya termasuk jenis jenis Mendalimi apa? Mendalimi nah salah satu makhluk makhluk Allah taala enggak boleh juga, haram. Paham ya? Nah, karena mencati maki ada dilarang apalagi ngadu gitu loh. Ayam jago itu jangan sembarangan. Ayam jago yang mensaksikan itu yang nah barakallahu fikum sering berkokok itu, eh? Nah barakallahu fikum kalau pagi hari berkokok itu, itu mencati maki ada dilarang apalagi ngadu. Paham ya? Apa hadisnya? Larangan mencaci maki ayam jago. Ayo. Naam Hasan. Nah, barakallahu fikum. Apa hadisnya tadi? La tasubud dik fa innahu yuqidul shalah. Jangan kalian mencaci maki ayam jantan karena dia itu membangunkan kalian untuk salat. Bayangkan, ini yang normal ya. Biasanya normalnya itu kalau ayam jantan, ayam jago itu, eh, kalau dia berkokok ini ya mungkin eh, jam 3 malam menjelang subuh itulah biasanya lah. Untuk yang mulai lah intinya itu apa? Bangun malam. Itu jangan dicaci maki, ya, dicaci maki aja nggak boleh, apalagi mengadu gitu loh. Paham ya? Jadi hati-hati barakallahu kalau jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan tersebut. Banyak kan di kampung-kampung itu adu jago itu ya. Nah barakallahu kalau Allahul musta'an. Nah, kita lihat di sini. Alat sabaqan nahyu anha fil hadits di qablah yang mana sudah kita lewati larangan mengenai hal tersebut pada hadis yang sebelumnya. Faidah roai taala akhi akhika naqsan fabadirhu bin nasiha bainaka wa bainahu. Apabila engkau melihat kekurangan yang ada pada saudaramu dalam masalah agama maka bersegeralah engkau untuk menasihati saudara tersebut antara kamu dan antara dia. Empat mata terlebih dahulu. Empat mata terlebih dahulu. Farubbama yakunu jahilan bisa jadi karena dia bodoh Au ghalabathu nafsuhu atau terkalahkan dengan hawa nafsunya. Au syaitan atau sebabnya karena setan yang terkutuk. Fa anta tansahu, maka hendaknya engkau menasihatinya wa tubayyinu lahu dan menjelaskan kepadanya fima bainaka wa bainahu sirran yaitu apa yang terjadi antara kamu dan antara dia secara sirron rahasia. Ingat-ingat ya, rahasia jangan sampai lebih berapa orang? Dua orang. Kalau dua orang masih rahasia enggak? Ya itu, rahasia dua orang aja. Jangan lebih dari itu. Ya enggak? Karena kalau lebih dari dua orang itu udah bukan rahasia lagi. Paham ya? Kata mereka ini udah rahasia umum ini katanya. <laughs> Ada yang ngomong gitu ya, rahasia umum. Rahasia umum gimana? Rahasia umum ya udah enggak bukan rahasia lagi, bisa umum itu. Paham ya? Rahasia itu hanya dua orang saja. Ya kan? Kullu sirrin jawazasnaini sya' wa kullu ilmin laisa fil kirtasi dar'. Setiap rahasia itu kalau lebih dari dua orang pasti tersebar. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Antum menyimpan rahasia, hatta suami istri saja itu menyimpan rahasia, nanti dikabarin dengan anaknya tersebar sudah. Paham ya? Jadi kalau menyimpan rahasia itu barakallahu fikum, upayakan hanya dua orang saja. Si A sama si B punya rahasia. Si A ngomong sama eh, si B ngomong sama si C. Ngomong gini, si C tak kasih tahu rahasia ya, tapi jangan ngomong sama orang lain. Kata si C, siap katanya sama C. C-nya ngomong lagi, C, C-nya ngomong ke si D, si D, anak tadi dapat rahasia katanya. Tapi jangan ngomong orang lain ya. Kata D, siap katanya. D ngomong lagi ke si E, eh, ujung-ujungnya sampai mana? Z nanti. Karena sudah lebih dari dua orang. Jadi kalau rahasia itu dua orang saja sudah. Ini rahasia antara anak dan antum saja. Siap, siap, sudah, Berhenti sampai itu sudah, Kalau sudah lebih dari dua orang, tersebar. Tersebar nanti. Nah, dikenal rahasia umum tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini watastur alaih dan hendaknya engkau menutupi aib kekurangan saudaramu saudaranya wala fil majalis wa 'indan jangan sekali-kali engkau menjelek-jelekkannya di majelis-majelis atau di hadapan manusia paham itu ya jadi upayakan semaksimal mungkin nah barakallahu fikum hafizakumullah kita bisa mengendalikan diri diri kita semuanya masalah pribadi selesaikan dengan nah barakallahu fikum pribadi Masalah pribadi jangan dibawa kepada dakwah, akan merusak nanti akan mencoreng. Karena kenapa? Karena kalau masalah pribadi gara-gara jual beli, transaksi jual beli aja, nah itu nanti pengaruhnya apa? Kalau dibawa pada dakwah, dia ujung-ujungnya menolak kebenaran. Anak nggak mau kalau dinasihati masih fulan. Lah kenapa? Si fulan itu kalau jual apa-apa mahal, untungnya pengennya besar untungnya katanya. Masalah pribadi bukan? Masalah pribadi jangan dibawa pada masalah dakwah. Al-haq al-haq walaupun masalah jual beli ada permasalahan lain lagi urusannya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Maaf insyaallah ya. Nah, barakallahu fiikum kita ambil dikit lagi. Qauluhu wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auli akhihi. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Nah, menolong saudaranya. Hadza 'amun, ini umum. Fa idza a'anta akhaka bi ayyi naw'in min anwa'il i'ana fi ma yahtaju ilaihi fa Allah yakunu fi 'aunika ma Allah. Apabila kamu menolong saudaramu dengan berbagai macam jenis pertolongan yang dia butuhkan, niscaya Allah taala sungguh akan apa? akan memberikan pertolongan kepadamu. Bayangkan itu, pertolongan. Nah, barakallahu fikum, yakni yu'inuk. Allah taala akan menolongmu. Ya, termasuk doa juga ya anakumullah Allah yu'inukum misalkan, seperti itu. Li'annal jazaa'a min jinsil 'amal ini. Karena balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Fa idza kunta turidu an yu'inaka Allah, fa innaka tu'inu ikhwanak. Apabila kamu ingin menolong, apabila kamu ingin Allah Taala menolongmu, maka engkau harus menolong saudara-saudaramu bima takdir alaih dengan apa yang kamu mampu. Minal mal, baik berupa harta, awil jah atau kedudukan, aw dzalik atau yang semisal itu. Contohnya apa? Yang berupa kedudukan, kita menolong saudara kita karena kita punya kedudukan. Contohnya apa? Eh? Contohnya apa contohnya? Contohnya apa coba? Umar. Kalau harta jelas, orang nggak punya uang kita kasih misalkan. Dia keberatan membayar utang kita bayarkan misalkan. Kalau jah menolong dengan kedudukan, dia punya kedudukan dia. Menolong saudaranya, contohnya apa? Apa? Tasbiyah, memberikan rekomendasi. Dia kesulitan awal mulanya ya, kesulitan mencari surat-surat penting misalkan, kesulitan dia ingin membuat paspor misalkan. Akhirnya apa? Orang yang punya kedudukan dan punya terpandang ini dia bantu. Ya udah, apa bantu. Dalam rangka apa? Mempermudah untuk mengambil haknya anu, itu aslinya. Seperti itu nah barakallahu fikumullah musta'an. Jadi seperti itu termasuk menolong saudaranya. Au ghairdalik atau yang selain itu. Ada punya berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala hadisnya antum hafal insyaallah taala bisa setorkan satu persatu. Nah barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.